Alhamdulillah. Pertama-tama tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan kepada kita terutama kenikmatan iman dan Islam yang dengan dua bekal ini kita akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan yang ada di yang lebih besar di Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berupa keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberitakan ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa sebagai realisasi tentu syukur seorang hamba kepada Allah Yang Maha atas karunia keimanan dan keislaman dengan cara memelihara keimanan tersebut dengan senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakka tuqatih dengan benar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah dalam keadaan muslim Rambana tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah selain seorang muslim dia menyikapi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan kepada kita semua merenjek eh, kepada dirinya berkaitan dengan kenikmatan iman dan Islam. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini termasuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dalam rangka untuk menambah keilmuan kita berkaitan dengan keinginan dan keislaman kita yang merupakan ajaran yang kita pegang yaitu Allah sampai kita meninggal dunia. Dan kemudian muslimin azan ya Allah ya kitab atau kutai yang akan kita bahas dan yang telah ada di sebagian antum semuanya sebuah risalah yang berjudul bagaimana terlambat di situ dengan judul aslinya adalah hukukun hukukun hak-hak hukukun jawab dari hakun hukukun dan ilaiha al sutra ilaiha al sutra itu qararat syariah hak-hak yang diseru oleh fitrah manusia sesuai dengan fitrah manusia dan ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditetapkan oleh syariat Islam. Ya, kutab ini ditulis oleh Fadilah Muhammad Ibn Saleh al husayni rahimahullah. Ditulis oleh seorang wanita dari negeri Saudi Arabia. Beliau punya beliau adalah Abu Abdillah. Nama aslinya adalah Muhammad bin ya. bin berarti anaknya ya. ayahnya namanya Paul bin Paul ibn Muhammad ibn Musayyib al Wuhayyi Al tamim berarti beliau dari Britania di mana bagi kami dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah aset duduk bukan anak besar dan di hari kiamat. Bani Salim adalah mereka orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap dajjal. Maka beliau Fadil al-Islam Muhammad bin Salih al-Husaymin Rahimahullah Termasuk dia dari Bani Salim. Beliau lahir di kota Medan Mena Indonesia. Tepatnya tanggal 27 Ramadan tahun 1348 Hijriah. Beliau sejak kecil tumbuh di lingkungan yang Islami. Beliau belajar Al-Quran ya, sejak kecil dan menghafalnya dari kakeknya. Kakek, akan tapi kakek dari ibunya. Kakek dari ibunya. Jadi beliau belajar kepada Syekh Abdurrahman Ibnu Sulaiman al -Ugani. Itu kakeknya dari pihak ibu dan menghafalkan dari beliau. Kemudian setelah dia selesai dari belajar dari kakeknya, kemudian beliau belajar ke tempatnya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sani. Akan tapi beliau tidak langsung belajar kepada beliau, yang ketiga itu beliau mempunyai murid. Syekh Abdurrahman tadi mempunyai murid dua murid senior yang ditugaskan untuk mengajari murid-muridnya yang lain yang kecil. Jadi murid termasuk murid yang ada ada senior, ya bukan ada senior, ada yang senior yang memang diwakilkan oleh beliau untuk mengajari mereka yang masih pemula dan masih awal. Sehingga saya eh, Muhammad bin Salah Musaimin kemudian belajar kepada salah satu dua orang yang diwakilkan oleh Syekh Rahman tadi yaitu saya Abdul Rahman eh, Muhammad bin Abdul Aziz al ya, salah satu dari dua orang itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musawi. Dia belajar, saya Muhammad bin Saleh Al-Husaini belajar dari beliau Mukhtasar Akidah Al-Wasitiyah dan dengan Batin di dalam masalah fikih. Yang kedua tersebut adalah karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadi sendiri. Kemudian juga belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawih kitab Al-Ajurumiyah di dalam Nahu dan Al-Alfiyah. Kemudian setelah itu beliau belajar kepada Syekh Rahman ibn Ali ibn Audan di dalam antara faraid dan fikih. Dan dia belajar kepada setelah itu belajar langsung kepada Syekh Abdurrahman bin Najr Al-Ra'i atau permasalahan-permasalahan buku-buku kita buka tauhid dan tafsir dan hadis fikih, turun fikih, faraid, kemudian setelah hadis, dan nahu dan juga sarf. Kemudian juga beliau belajar kitab Sahih Bukhari dengan sarangnya kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz yang merupakan guru sekaligus penanya dan sebagian juga risalah-risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam dan sebagian buku-buku fikih kepada kepada beliau. Itulah sekelumit dari penulis buku ini. Ya. Ditarah atau kutai Hukukun dan daya sutra Masalah sekalian Sekelumit dari Profil dan Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Ya Sehingga salah Syekh Abdurrahman bin Nasir al ini Kemudian beliau eh, telah di dunia Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin menggantikan tugas Syekh Muhammad bin Nasir Al di kota al dan sebagian di Mesir Jadi ya, di eh, tempat beliau tinggal ya tempat tempat beliau tinggal eh, dan tempat beliau tinggal kemudian yang diadakan atau Allah sekalian adalah sudah kita terjemah ya yang diterjemah di dalam buku tersebut adalah ulama Abu Sulaiman yang dimaksud itu adalah Ustaz Abu Sulaiman Arif Sukiantoro yang juga merupakan sekaligus salah seorang yang dari Indonesia orang Indonesia sekaligus murid penulis kita ini sendiri. Beliau belajar di kota Indonesia, ya, belajar di tempatnya saya ini kurang lebih selama 4 tahun dia di sana sampai beliau Saya ini meninggal dunia sehingga kalau mungkin ada yang banyak apakah penerjemah ini sudah sedikit maka setelah ketiga saya ini masih hidup beliau sudah menyampaikan undang-undang untuk menerjemahkan risalah ini dan alhamdulillah sekarang sudah tercapai untuk bisa menerjemahkan dan saya Muhammad bin Sulaiman al ini telah mengizinkan terhadap penerjemahan kesalahan yang dia tulis tersebut. Karena banyak yang kuat, sebagian orang itu menerjemahkan kitab-kitab ulama, bahkan sebagian ulama yang masih hidup mereka tanpa izin dulu terhadap penulisnya. Jadi termasuk melanggar pelanggaran hak. Maka ini pelanggaran hak terhadap sama saudara muslim, ya, sesama saudara muslim yang lainnya. Ya. Maka Insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan hak-hak yang ditetapkan yang diseru oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat yang dia menyebutkan di sini ada sepuluh hak ya, disebutkan di sini ada ada sepuluh hak dan di dalam mukadimahnya itu diberi mukadimah oleh Syekh Abdullah bin Jarwah al-Jarwah termasuk seorang salah seorang ulama anggota ya baru ulama di kota Riyadh di kota kota Riyadh maka silakan antum nanti berkaitan dengan mukadimah antum salah sendiri insya Allah itu mudah bahasanya dan kita langsung masuk pembahasan sepuluh hal dalam Islam sepuluh hal yang diakui oleh fitrah manusia dan ditetapkan oleh syariat beliau Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin mengatakan yang di sini langsung diterjemahkan eh, mengatakan dengan khutbatul hajat. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah segala puji hanya milik Allah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru dan seterusnya ya. Setelah dia menyelesaikan eh, selesai mengucapkan khutbah hajat, amalan sungguhnya di antara keindahan secara Islam adalah memperhatikan keadilan dan memberikan hak kepada setiap pemiliknya jangan tanpa perlebihan dan pengurangan. Ini merupakan suatu atas yang mulia dasar yang senantinya senantiasa hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim. Keadilan memberikan hak pada setiap pemiliknya tanpa perlebihan dan pengurangan. Ini merupakan pokok yang harus saya akal di dalam saya termasuk usul saya eh, akal atau usul di dalam agama ini yang harus diperhatikan secara serius dalam segala hal dalam segala segala hal karena betapa orang banyaknya eh, banyaknya orang yang dia ketika tidak memperhatikan permasalahan ini dia terjatuh di dalam kebaliman Karena tidaklah orang keluar dari keadilan pasti jatuh kepada kepada kebaliman Karena sifat kebalikan dari keadilan adalah kezaliman. karena ba'da ada satu dzalal. Dan tidaklah setelah kebenaran itu pasti ada kesesatan. Pasti jatuh kepada pada Kata di dalam permasalahan yang orang melihat pikiran itu baik permasalahan agama di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dia melaksanakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia tidak bisa menempatkan dengan keadilan maka banyak kita lihat ya, orang-orang yang hitam dari agama ini dan dia merasa di atas di atas kebaikan ada yang uh, eh, berlebihan ada mereka yang meremehkan. Itulah, oleh karena itulah prinsip keadilan itu merupakan as, eh, pokok merupakan usul di dalam agama ini dan demikianlah Allah Taala memerintahkan keadilan berbuat baik dan menggunakan hak kerabat berkaitan dengan orang lain berkaitan dengan diri sendiri berkaitan dengan hak hak Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua dilaksanakan sesuai dengan keadilan sesuai dengan hak kepada setiap pemiliknya tepat tidak hulu dan tidak uh, takdir ya takdir tidak meremehkan tidak uh, mengurang-urang dan macam sebagainya keadilan adalah memberikan hak kepada setiap pemiliknya dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya what you say di matanya, meletakkan sesuatu pada pada tempatnya. Sadaran ini tidak akan sempurna kecuali dengan mengetahui hak-hak mereka sehingga bisa diberikan kepada pemiliknya. Inilah poin yang harus diketahui. Ya, mungkin setelah kita mengetahui bahwa mana yang namanya keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya Lalu sekarang dalam keadaan ini, bagaimana kita meletakkan keadilan? Ya, hak kita, mau mereka menunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mau menunaikan hak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunaikan hak kita kepada orang lain, kepada kerabat, orang tua, kepada tetangga dan lain sebagainya. Inilah yang harus diketahui oleh setiap mereka yang menginginkan keadilan tersebut. Maka kemudian kata beliau, kami telah menyusun tulisan dalam buku ini yang menjelaskan hal-hal yang terpenting dari hak-hak tersebut. Agar setiap orang bisa mengerjakan apa yang telah diketahui sesuai dengan kemampuannya. Hak tersebut ringkasannya sebagai berikut: hak Allah Taala, hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hak kedua orang tua, hak hak tenaga, hak suami, eh, hak suami istri, hak tetangga, hak pemerintah dan rakyat, hak kaum muslimin secara umum dan hak non muslim. Inilah kata beliau hak-hak yang ingin kami jelaskan dalam buku ini secara lengkap. Maka jemaah muslimin, arsadana ya, ya Allah ya Kemudian yang pertama Beliau menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak ini adalah hak yang besar dan yang paling wajib. Di mana beliau mengatakan karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala sang mencipta yang maha agung lagi maha kuasa yang mengatur seluruh perkara yang maha kuasa lagi maha benar dan maha menjelaskan Dialah maha hidup yang tegak yang langit-langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu kemudian menyempurnakannya dengan hikmah yang mulia. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak telah menjadikan kamu dari sampai tidak ada, tidak pernah disebutkan sebelumnya. Dikatakan hak yang terbesar Sebagaimana beliau ungkapkan, ini merupakan karena ia merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah ya. Apa tahu Allah Subhanahu wa taala itu? Yang merupakan hak terbesar yang disebutkan oleh beliau itu di dalam Sahihain. Ya. Di dalam diriwayatkan di dalam Sahihain dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا Qultu ya Rasulullah afalau basirun nas qala la tubashirhum sayattakilu di dalam sahihain disebut sahihain berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim asal tuh dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata satu hari saya membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau naik imam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada aku, Ya Mu'ad, Atadri ma haqullahi ala ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Wahai Mu'ad, dan apa hak hamba kepada Allah atas Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'ad yang ditanya oleh Rasulullah SAW itu mengatakan, Fakultu, aku katakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab jawaban Mu'ad tadi Hakullah ada ibad Hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya adalah Ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an Mereka hamba-hamba Para ya, hamba-hamba tersebut Mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wala yusyriku bihi syai'an dan tidak eh, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan dengan Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan hamba atas Allah Subhanahu wa taala Allah yu'adzib man la bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang yang tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab, tidak akan menyiksa orang yang tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kultu, aku katakan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa ubashirun nas? Apakah kabar gembira ini aku sampaikan kepada manusia Kala maka kata Rasulullah itu kecilhum. Janganlah kau sampaikan bayar takilu. Nanti kasatid minta mereka hanya bertawakal. Akan tetapi ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu hendak meninggal dunia, beliau menyampaikan hadis ini. Khawatir termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Inilah kehadiran dan sahabat dan maksud dari Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bukan larangan tidak menyampaikan dalam artian secara mutlak artinya tidak boleh menyampaikan yang nanti mengakibatkan manusia kemudian yaudah penting kalau saja lah jalan nah akhirnya nanti pemahaman eh, sekedar itu saja sebenarnya sudah sudah Allah sudah sudah akhirnya kemudian apa juga ya, pun karena karena nggak benar ya akhirnya nggak mau eh, meningkatkan kualitas ibadahnya lagi dan macam sebagainya. Sehingga apa dari eh, tubasiru janganlah engkau sebarkan, janganlah engkau sampaikan kepada manusia dalam artian supaya dikhawatirkan nanti akan menjadikan sebagian orang yang belum waktunya untuk menerima kabar tersebut menjadi salah paham. Jemaah kaum muslimin, eh, ikhwanillah wa akhwatillah, arsadallahu wa iyyakum. Dari hadis tersebut kita mengetahui apa menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang telah memelihara, kata beliau, hak Allah Subhanahu wa taala yang telah memeliharamu dengan nikmatnya sedang engkau berada di dalam kandungan ibumu. Yang sebelumnya tadi dia mengatakan yang telah menjadikan kamu dari suatu yang tidak ada eh, tidak pernah disebutkan sebelumnya kata beliau. Kali di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura." Apakah belum datang masanya di mana mas, eh, seseorang eh, manusia lam yakun shay'an madhkura ketika itu dia belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut maaf kalau yang di sini ada mungkin namanya Bambang seribu tahun yang lalu mungkin belum pernah eh, belum pernah atau belum disebut-sebut kalau yang akan ada anak SMA atau belakang ada yang namanya Bambang belum disebut-sebut belum menjadi sesuatu yang disebut ketika itu. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala adakan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kemudian menjadi sesuatu yang ada. Sesuatu yang disebut-sebut apalagi yang namanya menggambar itu datang pinter ya. Masya Allah kaya ya. sudah seolah-olah tidak punya kekurangan sedikit pun anaknya alim soleh ya. Masya Allah itu Seolah-olah tidak punya kekurangan. Jadi bahan pembicaraan setiap orang. Sering disebut-sebut namanya. Maka seorang muslim mengambil ibrah dan pelajaran dari hal semacam itu. Yang kata beliau, ya Allah yang telah memeliharamu dengan nikmatnya sedang engkau berada di dalam kandungan ibumu di dalam tiga kegelapan, eh, tiga kegelapan tidak mungkin bagi seorang untuk mengirimkan makanan kepada, kata beliau, ya kalau di dalam perut itu gimana mengirimkan makanan? Mas Nur Aziz ketika dalam perut kandungan ibunya, ya, saya nggak bisa imam roti gitu, jadi sekarang Ya. Ini ada sate ayam, enak sekali, nggak bisa. Siapapun kalian ya, ataupun saya kalau melihat mungkin atau ibunya masih yang mengandung ya coba sama adiknya yang dalam kandungan itu ngisi saya beri sate ayam mau nggak ini ya. bisa nggak kita dalam kandungan tidak bisa tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadi rezeki setiap orangnya tercipta di alam dunia ini dengan melalui ya dengan eh, melalui dalam kandungan dan sekarang beliau melanjutkan dan segala hal yang bisa mempertahankan hidupmu Artinya segala kebutuhan hajat hidup manusia dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dari Nabi Adam kemudian generasi-generasi berikutnya. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sudah ada di muka bumi dan dibiarkan itu? Sudah nggak usah dikasih apa-apa dibiarkan gitu saja. Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai banyak hal di sekitar kita yang menunjang kehidupan kehidupan kita semua, kehidupan manusia. Bahkan termasuk di dalam diri kita banyak hal yang bisa artinya menunjang. Ya, maaf, kita punya mata, ya, kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya telinga. Ya. Maaf, ada satu kejadian ya, di kota Jogja, ada seorang yang tidak bisa kentut. Akhirnya satu-satunya jalan dioperasi dan ada masalah di ususnya ya bagian yang bagian bawah karena nggak tahu mungkin apa gimana itu ya jadinya anginnya nggak bisa keluar kira memang nggak bisa hari yang jutaan habis jutaan masa Allah cuma bisa mengeluarkan terbang itu jutaan ya jutaan rupiah alhamdulillah ya kita setiap kali buka mau terbang tinggal ya, tinggal pantatkan ya. tinggal pantatkan itu merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala Artinya termasuk satu kebutuhan hidup yang Allah Subhanahu wa taala penuhi. Sekedar cuma bisa hidup. Ya. Coba kalau nama apa kita nggak punya jalan keluarnya yang bagian akhir itu kita nggak punya coba mau ke lewat mana? Mau ke lewat mana? Nah Allah Subhanahu ini termasuk kenikmatan ya, yang Allah Subhanahu wa taala penuhi. Terkadang kita ini sebagai kata pemunuh ya menyepelekan permasalahan permasalahan itu. Akan tetapi ikhwan, itu merupakan kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang harus kita tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata beliau ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan untukmu berubah air susu. Ya. Ketika kita berada eh, di dalam setelah hari dunia berada di tangkuan ibu, ya, berada di apa namanya kehidupan ibu. Allah Subhanahu ketika rezeki melalui melalui ya, dengan air susu asli air susu ibu ya. itu Allah Subhanahu Wa Taala yang ya. coba kita lihat berapa banyak ya ketika Allah Subhanahu Wa Taala belum menakdirkan untuk diberi rezeki seorang anak dengan air susu ibu ya, akhirnya apa ternyata air susu aslinya nggak keluar mau nggak mau terpaksa di, susu kaleng ya. dan ternyata setelah diteliti ya dalam ilmu dokter ilmu kesehatan ternyata kehebat apa apapun sesekali tidak bisa menyamai keibatan hati. Itulah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ibrah. Menjadikan pelajaran bagi setiap manusia bahwa bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa fasilitas fasilitas tidak mungkin manusia itu bisa mencapainya dan eh, mencapai dengan sendirinya. semuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada sedikit pun perkara yang bisa disombongkan oleh manusia sehingga tidak menunaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau menunjuki dua jalan. Fa'alhamna ujuraha wa taqwaha. Maka kami tunjukkan, kami ilhamkan kepada dia Hujur wa maka kiranya eh, kemaksiat jalan jalan kebaikan dan keburukan. Memberikan kepadamu kata beliau kedua orang tua. Ya. Kedua orang tua. Maaf ya, selain Nabi Adam dan Nabi Isa, ya, Insya Allah ya semuanya nggak ada yang tidak punya bapak ya. Insya Allah tidak tidak eh, tidak ada yang tidak punya bapak. Semuanya pakai ayah dan ayah dan ibu. Ya, Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan termasuk fasilitas Allah Subhanahu wa taala memberikan kedua orang tua. Yang kata beliau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kurban nikmat akal, pemahaman dan memberikan kepada juga sarana untuk menerima dan mengambil, mengambil manfaat darinya. Maka kemudian beliau berucap, "Wallahu akhraja akhrajakum, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian ya kalian ketika itu tidak mengetahui sesuatu coba mas yang bayi baru lahir coba ditanya rumus kita kurang ada yang bisa enggak ada yang kalau kita Masya Allah Wajah lakum al absar wal tidak, Kemudian dari kita ini yang tidak tahu ya, dulunya tidak tahu sesuatu ketika lahir perutnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengaran bagi kita. Jika pendengaran untuk mungkin. Ya. dan penglihatan. Wal dan hati. Ya. Penglihatan hati ya, dan Nah, la'alakum tashkurun supaya, supaya kalian supaya kalian bersyukur. Demikian Allah Subhanahu wa taala ya, menciptakan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sempurna pada diri setiap orang. Yang kita lihat bayi, ya, bayi kecil nggak mungkin langsung bicara, tapi mendengarkan dulu. Ya. Pendengaran sama penglihatan bayi itu duluan mana? Pendengaran, dengar dulu, pendengaran dulu. Ya, maka di sini Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pun juga menyebutkan dalam urut kasih pendengaran dulu, baru kemudian penglihatan, baru kemudian kita diberi apa al aqidah yang gunakan digunakan untuk untuk perasaan dan menalar, ya. untuk untuk menalar itu dengan supaya bisa berakal, setelah mendengar, melihat, kemudian bisa e, menakal, menalar dari apa yang dia dengar dan dari apa yang dia lihat. Maka ikhwatillah wa rasa dari Allah ya Allah, seandainya kata beliau rahimahullah seandainya Allah Subhanahu wa taala menghalangmu dari karunia-Nya sekedar mata saja pasti itu akan binasa. Dan seandainya dia menghalangimu dari rahmatnya sebentar saja, saya kamu tidak akan hidup. Insya Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala betul, seandainya Allah Subhanahu wa taala menahan kita dari semua kenikmatan-kenikmatan fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pasti kita akan binasa, hancur. Ya. Tidak akan disebut lagi di muka bumi ini. Ya. Tinggal bahasa kita tinggal kenangan, tinggal kenangan apalagi dari dikemudian penyusian dan seandainya dia mengalamimu dari rohmatnya, ya, dari rohmat yang satu rohmat yang Allah turunkan ke muka bumi dibagi seluruh penduduk bumi kalau dari yang satu kemudian dibagi seluruh penduduk bumi ini kemudian Allah Subhanahu wa taala halangi pasti kita binasa tapi kita yang hidup di muka bumi ini nanti jangan ya kalau bilang waktu bila Apabila Kata beliau ketiga ini karunia dan rahmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan adalah hal yang paling besar. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyebabkan keberadaan kamu di dunia. Yang memelihara kamu, yang menghidupi kamu. Yang dulunya tidak ada menjadikan kamu ada. Maka artinya ialah segala eh, segalanya bagimu. Maka hak Allah Subhanahu wa taala merupakan hak yang melimpah. Ya, di mana jelas ini tidak diingkari oleh orang-orang yang lurus akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu ada sekarang sebab-sebab yang tadi telah disebutkan merupakan hak terbesar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kaum muslimin, harta dan nilai ya. itu berapa? Ada jam. Lanjut terus apa? Ada lagi ya. Maka eh, karena ia merupakan haknya kata beliau, karena ia merupakan hak haknya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dan memberikan nikmat kepadamu. Tentunya dia tidak mengandalki darimu berupa pemberian, tidak juga berupa makanan. La al-qarizban nahnu narzuquka wal 'aqibatu taqwa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha. Kami tidak meminta kepadamu berupa rezeki. Akan tetapi ya, kamilah yang memberi rezeki kepada para kamu dan balasan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ikhwan fillah wa akhwat Allah Subhanahu wa taala pernah Ya. Kita umur kita ya, sejak kita lahir sampai sekarang ini sebelum kita meninggal sampai sekarang ini saja coba nafas ya, yang kita gunakan setiap hari coba kalau diberi dinilai dengan biaya berapa kita ngapa kalkulasi standarnya adalah standar biaya rumah sakit ya, nafas oksigen itu berapa belum lagi nanti jantung kita yang berdetak setiap saat itu orang kalau jantungnya sudah tidak bisa berdetak itu terima kasih dikasih alat yang bisa membuat memompa darah meletakkan jantung kayak dulu ketiga itu ya, beliau Pak mantan Presiden Indonesia Bapak Soeharto ya, itu kan jatuhnya ningkatin alatnya supaya bisa berdetak. Karena kalau sudah dicabut alat itu dia ya mati. tidak bisa berdetak, sudah tidak mampu untuk lemah, jatuhnya lemah. Masya Allah, coba. Kalau setiap orang dikasih alat yang gitu, berapa biayanya? Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sudah kita lagi dunia dan satu berarti gratis, tidak dipungut biaya. Hanya Allah Subhanahu wa taala meminta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada kita supaya menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bilang, wabillah inilah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Inilah ciptakan tujuan diciptakannya jin dan jin dan manusia. Oleh karena itu, kemudian kita katakan, hanya saja Allah mengatakan dari satu hal, yang mana masalahnya kembali kepada dirimu. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menghendaki darimu agar engkau beribadah kepadanya semata tidak dan dia ya, ya, tidak ya, tidak menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa qalatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa turun kecuali supaya kalian eh, supaya mereka beribadah menyembahku kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'uridu minum minhum wa ma'uridu uridu an Tidaklah aku menginginkan dari mereka rezeki dan tidaklah aku menginginkan supaya mereka memberi makanku, memberi makan aku. Inna Allah wa razzaq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha memberi rezeki, dzul quwwatil mati yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Ikhwanillah wa akhwatillah, inilah tujuan diciptakannya jin, jin dan manusia. Ya insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan e, sedikit tambahkan dalil-dalil ber, ber, berupa berkaitan dengan e, tujuan diciptakan jin dan manusia. Kita lihat bagaimana nanti dakwahnya para nabi dan para rasul semuanya semuanya tidak lepas, tidak keluar dari tujuan diciptakannya jin dan manusia. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah dan kurangnya dan mungkin ada bahasa yang e, kurang pas, e, ada itu adalah kesalahan saya pribadi dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf kepada kalian semua dan apabila ada benarnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.